wa iyyakum minan nar ikhwani fid din <clears throat> rahimani kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini yang cerah ini ya eh, kita bisa bertemu bermajelis untuk membahas pembelajaran sorof di antara cabang-cabang uh, ilmu bahasa Arab yang terpenting ya. Alhamdulillah kita masuk uh, kita sudah mempelajari ya sampai pada fi fi'il mudhari. Yani kata kerja yang menunjukkan <clears throat> waktu sekarang. Ya, kata kerja yang menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Fi zamanil hali. Waalaikumsalam. Awil awal eh, istiqbal. Ini yani, apa namanya ruang lingkup waktunya adalah sekarang, hal, fil hal, yakni al-an, dan istiqbal, dan yang akan datang. Uh, dan kata kerja <clears throat> mudhari ini yang sekarang ini itu ada dua macam, ada yang mabni lil ma'lum dan mabniun lil majhul. Ya, uh, dibuat, dibentuk untuk diketahui pelakunya, ya maklum, berarti pelakunya diketahui dan yang berikutnya adalah mabniun lil majhul, ini pelakunya tidak diketahui. Kita sudah masuk juga pada pembahasan tasrif ilmu mudhari al maklum ya. Sudah juga kita membahas tasrif ilmu mudhari al maklum. Ya. Kata, eh, perubahan kata kerja yang sekarang yang diketahui pelakunya. Dan sudah juga <clears throat> membahas e, latihannya. Ya, di situ tamrin 1 yadhabu ya disarif, ditasrif, yas, yashrabu, yajlisu, yanzuru dan yarqudu. Ya. <clears throat> Baik. <clears throat> Sebelum kita masuk ke tamrin 2 <clears throat> latihannya, kita baca bersama di sini tasriful fi'lil mudhari'i al-ma'lum ya. Perubahan kata kerja yang mudhari yang yang sekarang yang diketahui pelakunya. Kita ambil contoh dalam buku di sini, ini qala al-muallif yakni uh, kata yaktubu ya. Sebagai untuk uh, pemanasan dulu atau mengingat kembali sebelum kita uh, masuk pada tamrin latihan yang keduanya. Kita baca bersama yaktubu yaktubani yaktubuna. tubuna Tak Tak Taktubu taktubani yaktubna. Taktubu taktubani yaktubuna. Taktubu taktubani taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Taktubina, taktubani, taktubna. Ya. Aktubu, naktubu. Aktubu, naktubu. Baik. uh, <clears throat> itu adalah merupakan uh, tasrif fi'il mudore al-ma'lum ya. Yang mana <clears throat> mengandung domir-domir yang menunjukkan pelaku diketahui ya. Dan pelakunya itu komplit sebenarnya. 14 domir ini komplit semuanya. Ada saya, ada kami, ada engkau satu orang, kalian berdua, kalian banyak kan gitu ya. Ada dia satu orang, mereka berdua dan mereka banyak. Ini sudah mencakup semuanya, komplit, tidak ada yang lewat, tidak ada yang terlewat kata ganti eh, hatta mungkin separuh jiwa pun gitu ya, tidak ada yang terlewat. Semuanya dibahas kena semua gitu. Jadi yang berkaitan dengan domir itu uh, tidak akan lepas dari 14 ya, 14 domir ini. Jadi uh, detail gitu. Jadi eh, apa namanya menunjukkan uh, sempurnanya ya kesempurnaan dalam bahasa Arab <clears throat> sekarang tarjim uh, eh, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya maksudnya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia uh, ini adalah insyaallah mudah ya uh, kalau diketahui pelakunya insyaallah mudah tinggal sebutkan pelakunya kemudian disebutkan uh, misalkan ada jumlahnya <clears throat> yang jelas laki atau perempuan kemudian waktunya dan fiilnya yakni inti uh, apa yang terkandung, makna yang terkandung dalam fiil, fiil tersebut ya. Baik. Di sini adalah contohnya azhabu, maka apa artinya? Azhabu. Tar, nomor dua, ya, tarjim itu nomor dua, azhabu. Dari kata kerja zahaba azhabu maka ketika azhabu iya. Oh, jangan lupa kalau fil mudhari bukan telah. Oh, uh, jadi ya gitu ya. Aku, aku akan atau sedang pergi. Iya, saya ya eh, laki atau perempuan ya terkandung di dalamnya akan eh, sedang atau akan pergi. Ya, betul sekali. Azhabu, eh, adhabu. Nadhabu wahi. Nadhabu antum. Hmm. Kalau nadhabu berarti ya kalau misalkan kata kata kerja Uh, mudar mudhari itu ada terkandung huruf-huruf mudhara'nya adalah ana itu di situ ya ada a nai itu gitu ya nah kalau misalkan untuk yang a ini pasti nah, domirnya ana kalau misalkan untuk yang a itu pasti domirnya ana kalau nun itu pasti domirnya eh, pasti domirnya terkandung di dalamnya adalah domir nahnu kalau di sini pasti domir yang a di sini ya ini pasti uh, ana ini ini pasti anak. Kalau nun di depan fi'il mudore, ini pasti domirnya adalah nahnu. Nah, jangan lupa ini. Kalau ya di sini, nah baru di sini ada beberapa kemungkinan. Tak juga ada beberapa kemungkinan ya. Yang dimana di sini ada empat e, kemungkinannya kalau depannya huruf ya ini kemungkinannya ada empat. Kalau yang huruf tak ini kemungkinannya ada delapan banyak gitu ya. Jadi 8 tambah 4 12 tambah 2 14. Jadi kalau nazhabu cuma satu pasti anu kami, kami ya. Hmm? e, kalau zahaba itu artinya pergi. Oh, pergi. Iya. Pergi. Iya. Kami iya, dua orang, minimal dua orang kalau kami itu minimal dua orang, laki atau perempuan sedang atau akan pergi. Nah, itu terjemahan nadhabu ya. Mm -mm, gitu. <clears throat> Jadi memang walaupun kata kerja ini adalah inti dari maknanya itu adalah pergi tetapi ada unsur-unsur yang lain yaitu apa? waktunya, kemudian e, pelakunya dan jumlahnya kan gitu ya. Mm -mm. Kalau cuman menerjemahkan pergi pergi pergi semua ya nanti <laughs> eh, nggak jelas ini pelakunya siapa gitu kan ya. Tapi di sini di di apa? E, di, dirinci pelakunya kami. Antum mahi tazhabu. tazhabu. Hmm. Dia mm -hmm. satu orang perempuan atau kalian kamu mm -hmm. satu orang laki-laki sedang atau akan pergi. Ya, itu. Kalau tadhabu, ketika kita menjawab tadhabu di sini ada dua kemungkinan. Dia satu orang perempuan sedang atau akan pergi ya, atau kamu satu orang laki-laki sedang atau akan pergi. Jadi dia satu orang perempuan atau kamu satu orang laki-laki akan pergi. Betul sekali. Tadhabina berikutnya untuk mahi tadhabina ini juga pasti cuma satu aja ini. Ini istimewa ininya. Hmm. Iya, tadhabin Tadhabina ini adalah kamu satu orang perempuan sedang atau akan pergi ya. Wazannya itu istimewa. Ya, ini wazannya uh, lain dengan yang lain gitu ya. Taf'alina wazannya. Bisa taf'alina, bisa taf uh, ulina atau tafailina wazannya ya. Ada tiga ya bisa taf'alina, bisa taf'ilina atau taf'ulina gitu tergantung ain fiilnya. Kemudian antumahi ahi ya Nah, kalau kalau syari, yashrabuna itu asalnya dari fi'il madi syariba. Syariba yashrabu artinya apa? Uh -uh, minum. Kalau ya syariba yashrabunya saja itu kata kerjanya artinya minum. Nah, karena tinggal pelakunya siapa, berapa orang dan kapan waktunya gitu. Hmm. Hmm. Nah itu ya. Jadi mereka tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan minum ya yasrabun. Tasrabuna antum mahi tasrabuna. Iya, mm -mm. Ya, betul sekali. E, kalau tasrabun ini adalah domirnya antum, domirnya antum ya. Jadi kalian tiga orang laki-laki atau lebih sedang atau akan minum laki-laki khusus ya. E, antum mahi yasrabna. Hmm. Aa, ah, ah. ini juga uh, wazannya istimewa beda dengan yang lainnya yaf'alna bisa yaf'alna yaf'ilna atau yaf'ulna ini adalah mereka tiga orang perempuan atau lebih sedang atau akan minum kembali ke antum tasrobna kalian hmm. tiga orang perempuan atau lebih hmm. sedang atau akan Betul sekali. Tashrobna ini adalah domirnya untuk antunna ya. Menunjukkan domirnya itu adalah antunna. Terkandung di dalamnya domir antunna. <clears throat> Sekarang uh, berikutnya adalah yajlisani. Ya, kalau yang yajlisa ini artinya duduk. Jalan saya jelisu. Nah sekarang, sekarang tinggal berapa orang. Yajlisani ini berapa orang. Uh, uh, yajlisani. <clears throat> Berarti itu seperti di atas Yak yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Nah, sudah ada kemiripan di situ pada uh, urutan yang kedua. Ya. Mm -mm. Yajlisani maka ini yang mana? Diawali dengan huruf ya di sini. Ya ini hurufnya ya uh, menunjukkan ada kemungkinan ada empat. Ya, ada kemungkinan ada empat. Maka domirnya di situ bisa menunjukkan bisa huwa kalau depannya ya, atau huma untuk yang laki-laki dan hum. Begitu juga yang hunna. Nah, jadi ada kemungkinan tinggal pilih nih. <coughs> kalau huwa wajahnya kalau misalkan jalasa ya jelisu. Kalau hum ya jelisuna. Kalau hunna ya jelisna. Berarti yang cuma tinggal satu. <laughs> tinggal satu aja udah itu. Apa tuh? Ya jelisani berarti domir yang kemungkinannya yang mana? Apakah yang huwa Apakah yang huma, apa yang hum, apa yang hunna. <laughs> Gimana? Ya jadi sani ada kemiripan di kalau dalam fiil mudore di atas yak tubuh adalah yang yak tubani. Kemiripannya di situ atau eh, <laughs> iya, iya. kalau kita <clears throat> kalau kita apa terapkan pada ini pada fiil jala saya jelisu ya. Kalau di tasrif ya, ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna. Kemudian tajlisu, tajlisani, ya jelisna. Kemudian tajlisu, tajlisani, tajlis, tajlis, tajlisuna. Lalu tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisun, ajlisu. Dari semua kata kerja ya jelis itu cuma satu yang yang mirip di atas yaitu atau yang domir siapa? Huma. Ah, jadi humanya huma laki-laki. Ah, jadi kan ah, huruf uh, fil mudhari itu ciri-cirinya diawali dengan huruf-huruf ah. imma alif, imma nun, imma ya, imma ta. Kalau alif sama nun udah nggak masalah, nggak mungkin lari ke yang lain yaitu ana sama nahnu ya. Kalau yang depannya huruf ya tuh kayak ya, ya jelisa nih, ini kan depannya huruf ya nih. Kemungkinannya di sini huwa berarti ya jelisu, ya jelisu, ya jelisu, ya masuk tidak di situ dalam tamrin nggak mungkin nggak masuk kan kemudian kalau yang hum misalnya ya lisuna sesuai nggak dengan tamrin nggak sama nggak sama kan yang ditanya ya yajlisani berarti ini bukan jawabannya kemudian kalau huda apalagi parah nih ya jelis ya jelis nah berarti tinggal satu ini nggak mungkin berarti tinggal yang huma ya ya jelisani Artinya uh, mereka uh, mereka dua orang <clears throat> laki-laki uh, sedang atau akan duduk. Berarti ya jelisan ini uh, apa terkandung padanya domir huma khusus laki-laki. Domir huma khusus laki-laki. Kalau yang delapan mungkin tidak, tidak mungkin karena di depannya huruf tak, nggak mungkin karena ini depan depannya diawali dengan huruf ya. Kalau huruf tak nggak mungkin walaupun delapan nggak ada yang masuk di situ. Jadi ya yajlisani ini khusus domirnya adalah huma laki-laki. Mereka dua orang laki-laki sedang atau akan duduk. Nah ini sekarang harus hati-hati di sini yaitu tajlisani. Ini banyak nih. Ha -ha. Tajlisani jawabannya apa? Terjemahannya? Nah ya jadi tiga terkandung dalamnya itu tiga tajlisani ini mereka dua orang perempuan ya dua orang perempuan khusus perempuan atau Eh, kalian dua orang laki-laki atau kalian dua orang perempuan. Karena ini uh, apa fi'il tajlisan ini terjadi pada tiga tempat. Contoh ya kita kalau kita runut ya, ya ya yajlisani, uh, eh, jelisuna. Tajlisu, tajlisani masuk situ ya. Tajlisani untuk yang huma, untuk yang mu'anas. Nah, tajlisani, jelisna. Tajlisu, tajlisani. Nah, ini yang untuk antuma domir uh, mudakar. Mudakar mukhotob, tajlisani, tajlisuna tajlisina tajlisani lagi tuh jadi tiga kali yang sama dengan uh, apa fiil mudhari tajlisani yaitu pada huma uh, muannas dan antuma mudakar dan antuma muan muannas sedang atau akan duduk bagus sekali sedikit lagi ya jelisuna hi tafadhol yajlisuna mm -mm. Mm -mm. Ahsan tak mumtaz, bagus. Eh, terakhir tajlisuna. Tajlisuna. Antum? <laughs> ya, ya tajlisuna. Itu uh, uh, sangat dekat dengan yajlisuna ya <laughs> gitu. Sejenis sejenis untuk laki-laki. <laughs> kalau yajlisunanya itu hum, kalau tajlisunanya kalian. Uh, uh, ah, kalian. Betul. Uh -uh. Iya kaliannya laki atau perempuan belum kayaknya belum di detail laki-laki ya ya jadi kalian tiga orang atau lebihnya <laughs> belum di, belum ditentukan belum di, ditentukan mana laki atau perempuan laki-laki jangan lupa sedang atau akan duduk ya ini uh, ada sebagai contoh saja sebagai wakil ya, sebagai apa namanya eh, contoh-contoh latihan yang tidak semuanya ya hanya sebagian kecil belum yang lain maksudnya ya. Sekarang masuk ke tarjim ila lugatil arabiyah. Tarjim ila lugatil arabiyati. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, kalau tadi bahasa Arab ke bahasa Indonesia, sekarang bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Saya sedang duduk. Ahsan Mumtaz. Ajlisu. Ya. Dua. Dia laki-laki sedang duduk. Ahsan Dia eh, ya jelisu. Betul. Kamu laki-laki sedang duduk tajlisu. Kau ya perempuan sedang duduk. Berarti satu. Ah, ah, anti di sini. Kau perempuan satu orang sedang duduk. Berarti anti domirnya. <laughs> Berarti yang mana? <laughs> Sama-sama fiilnya duduk. Iya, sedikit lagi. Wazannya itu kalau nomornya anti itu adalah uh, ah, alina atau taf ilina atau taf taf'ulina. Nah, tergantung uh, apa namanya ain fiilnya. Kalau jalasa ain fiilnya adalah kasroh. Jalasa uh, jalasa kalau fiil mudorenya ain fiilnya itu kasroh jalasa ya jelisu. Berarti dia yang tafilina. Uh, yang mana berarti? Tajlisina. Uh, tajlisina gini tulisannya. Nah, ini apa namanya untuk yang domir anti tajlisi tajlisin tajlisina ini. Ini wazannya taf'ilina ini, wazannya taf'ilina. Taf'ilina. Ini wazannya taf'ilina. Baik, eh, itu adalah jawabannya tajlisina. Kau perempuan sedang duduk. Kami sedang makan. Nak kulu. Iya betul ya. Akala ya kulu kalau eh, apa namanya? <clears throat> makan itu. Nak kulu seperti ini. Nak kulu. Nah, Ya. E, hamzahnya di atas alif, dia e, dalam keadaan sukun. Nak kulu. Mereka laki-laki <clears throat> sedang makan. Ini e, kalau tidak dikoid gini banyak ini. Mm -mm. Artinya mereka lebih. Ya kuluna, betul. Ya kuluna. Mereka laki-laki sedang makan. Sekarang mereka perempuan ini banyak menunjuk, yang menunjukkan banyak sedang makan, mereka perempuan sedang makan. Yakulna, betul. Mereka perempuan ya domirnya hunna itu yakulna. Yakulna seperti ini ya. Ya. Uh, kulna. Ya Yakulna. Mereka perempuan sedang makan. Ya Yakulna. Nomor delapan, kamu sekalian, ya berarti banyak eh, laki-laki e, sedang membaca. E, iya, takrouna. Qara'a yakro, ya menjadi yakrouna, E, eh, takrouna maksudnya. Ya. Ah, takrouna. Takrouna. Takrouna. taqrauna. Kemudian uh, kamu sekalian perempuan sedang membaca. Iya, takroona. Takroona. Takroona. Takroona. Mereka berdua, antum uh, nomor 10, Uh, eh, mereka berdua. Nah, di sini berarti di, di, ditentukan berdua. Laki-laki sedang membaca. Uh, uh, mereka berdua laki-laki. Apa berarti bahasa Arabnya? Uh, itu untuk hunna berarti. Kalau mereka laki-laki sedang baca berarti nah, ini. Yakrou kalau mereka berdua laki-laki sedang baca kan bacanya yaf'alu yaf'alani berarti uh -uh yaf'alu yaf'alani yaf'aluna yaqra'u ya. Ah, kalau mereka berdua ya yaqra'ani ya. Ya. Ah, yaqra'ani gitu ya yaqra'ani yaf'alu yaqra'u yaf'alani yaqra'ani uh, mereka berdua laki-laki sedang membaca yaqra'ani terus Ini ini di atas Alif Hamzah. Yaqra'ani. Dan panjang ada, ada alifnya lagi ya. Ada alifnya lagi setelah hamzah. Yaqra'ani panjang. Nah, kamu berdua sedang membaca. Kamu berdua sedang membaca. Berarti di sini kalau tidak dibata, tidak ditentukan laki atau perempuan, berarti dua-duanya sama. Kamu berdua sedang membaca, ini bisa laki-laki, bisa perempuan, antuma berarti. Dan dua-duanya sama ininya, uh, bunyinya. Uh nah, -huh. Uh, jadi apa anu bahasa Arabnya kalau sedang membaca untuk kamu berdua laki atau perempuan? Iya betul dikit lagi takro nih sama seperti ini hanya bedanya di depannya ini bukan iya tapi tak di sini ya tak ya nah ini takroan ini antuma untuk laki-laki dan antuma untuk perempuan bahkan bisa satu lagi kalau e, bahasa Arabnya takroan itu bisa juga untuk yang huma muanas Nah, huma untuk muannas. Tapi kalau di sini tentukan kamu berdua yaitu takroani. Takroani bisa untuk laki atau perempuan. Sekarang yang terakhir nomor 12, kau satu orang laki-laki sedang membaca. Takro'u, iya betul. tak. Jadi ini walaupun kelihatannya berat ya tapi kalau di uh, di apa di dipikirkan pelan-pelan ya di dijawab dengan pelan-pelan, insya Allah bisa semuanya. Ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan masuk pada bahasa berikutnya. Qala al-muallif berkata penulis, tasriful fi'lil mudhari'il ma'lumi ma'adhamiri raf'in munfasilin. Ini pun sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya di mana uh, fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il madi itu juga uh, bisa bergabung dengan domair. Bisa bergabung dengan domir ya bisa dengan dengan domir uh, yang rofa ya tasriful fi'il mudhari il maklum artinya perubahan kata kerja yang mudore yang diketahui pelakunya ma ma'adhamiri rofin munfasrin bersama kata ganti yang rofa yang berpisah yang terpisah kata ganti yang rofa yakni menunjukkan dia sebagai subjek ya Domirnya ini sebagai subjek semua, sebagai pelaku. Sebagai subjek artinya sebagai awal kalimat mubtada, mubtada khobar gitu ya. Ya di sini tinggal menambahkan saja domir pada pada uh, di depannya, pada sebelum kata kerjanya. Kita akan baca bersama. Fiil yang dicontohkan di sini adalah yarji'u. Ya. Kalau tidak dengan domir ya seperti yang sebelumnya, yakni tasrif fiil mudhari' maklum, yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Adapun kalau tasrif fi'il mudhari ma'lum ma'a ya doma, ma'a domirin ma'a domiri raf'in munfasilin adalah tinggal tambahkan domir sebelumnya tinggal ditambahkan domir sebelumnya ya mudah saja tinggal ditambahkan domir dan domir ini selaras dengan kata kerja berikutnya gitu kata kerja berikutnya tidak mungkin bertolak belakang ya nggak mungkin misalkan domirnya ana kemudian fiilnya yarjiu nggak, nggak mungkin nggak, nggak akan mungkin kontradiksi selalu ber bersesuaian uh, ini selaras ya sinkron kita akan baca huwa yarji'u huma yarji'ani hum yarji'una Iya. Hiya tarji'u huma tarji'ani hunna yarji'na anta tarji'u antuma tarji'ani antum tarji'una anti tarji'ina antuma tarji'ani antunna tarji'na anti tarji'ina antuma tarji'ani antunna tarji'na ya ana arji'u nahnu narji'u Adapun terjemahannya sama dengan yang walaupun tidak ada domirnya ya. Walaupun tidak ada domirnya. Di sini justru menambah kita yakin bahwasanya domir-domir itu fi'il mudhari'nya seperti ini ya. Fi'ilnya seperti ini. Jadi kalau kita ketika tadi kita membahas misalkan kamu laki-laki sedang duduk atau kamu sekalian perempuan sedang membaca itu. Jadi domir-domir yang terkandungnya adalah uh, ada huwa, ada huma, ada hum, hiya, huma, hunna anta antuma antum anti antuma antuna anak nahnu begitu jadi terjemahnya huwa yarji'u dia uh, satu orang laki-laki sedang atau akan kembali atau pulang kan gitu ya jadi yarji'u itu artinya kembali atau pulang azan ya sudah azan ya ah? azan ya hmm? masih samar-samar udah azan ya masuk ya iya iya iya Baik, uh, eh, walaupun uh, uh, itu pas tuh, suaranya keras ini. <laughs> jelas ini, jelas ya, tidak jauh soalnya. Baik, akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.